الله لك وإن, اجتمع وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi menyatakan hadisun hasanun sahih disebutkan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi memanggilnya ya gulam. Karena ketika itu beliau masih remaja, maka dipanggil dengan gulam. Ya gulam, ini u'allimuka kalimat. Aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Assalamualaikum. Allah akan menjagamu. Jadi jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka niscaya dia akan berada di hadapanmu. Atau kamu akan dapati dia di hadapanmu. Kalau engkau meminta, memintalah kepada Allah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa umat ini, kalaupun bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tulis untukmu. Dan kalau mereka berkumpul untuk membuat mazharat kepadamu, membuat kejelekan-kejelekan kepadamu, maka niscaya mereka enggak akan bisa memberikan kejelekan kepadamu kecuali yang sudah Allah tuliskan atasmu. Rufi'atil akhlaq. Pena telah diangkat wajaffatis suhuf dan lembaran-lembaran telah kering. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam riwayat lain yang selain Tirmidzi disebutkan ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan dapati dia di hadapanmu. Amamak dengan tujahak hampir sama. Ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah dalam keadaan suka. Niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwa apa yang meleset dari darimu tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset darimu. Wa'alam anna nasr ma'as sabr. Ketahuilah yang namanya kemenangan bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karab. Dan yang namanya jalan keluar itu setelah kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama kesusahan, ada kemudahan. Demikian nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibn Abbas banyak mendapatkan nasihat-nasihat khusus dari Nabi SAW dan juga didoakan dengan doa khusus oleh Rasulullah SAW seperti doa Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah ajari dia atau fakihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas dijuluki dengan wa'ul ilm atau dijuluki dengan turjumanul Quran, penafsir Al-Quran. Dijuluki pula dengan habrul ummah, tintanya umat. Dan julukan-julukan lain yang menunjukkan bahwa anak ini anak istimewa. Walaupun masih remaja, tapi istimewa. Sehingga Umar bin Khattab ketika mengumpulkan para ahli musyawarahnya orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh besar dari para sahabat, Ibnu Abbas ikut dipanggil. Sampai mereka berkata, "Ya Amirul Mukminin, ada apa engkau membawa anak ini? Apa perlu kami membawa anak-anak kami?" kata mereka. Maksudnya nyindir Amirul Mukminin. Kata Umar bin Khattab, "Tidak, ini berbeda." Dia berbeda. Aku tanya pada kalian, apa yang kalian pahami tentang ayat Allah Subhanahu wa taala idza jaa nasrullah wal fath. Kata mereka, berita kemenangan. Yang lain lagi berita tentang terbukanya kota Mekah dan lain-lain. Kata Umar, "Ya Ibn Abbas, apakah aku berpendapat seperti itu?" Tiga. Itu adalah tanda ajalnya Rasulullah SAW. Jauh sekali. Karena Allah berfirman, kalau sudah datang kemenangan, sudah dibuka kota Mekah, maka kata Allah, "Fastaghfir li dzambik." Maka minta ampunlah terhadap dosa-dosamu. Innahu kana tawwaba. Allah Maha menerima taubat. Artinya akan ditutup. Ini menunjukkan kecerdasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu sehingga didudukkan bersama kibarus sahabat. هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني an Ibn Abbasin. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi dari riwayat Hanash As-San'ani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa kharrajahu al-Imam Ahmad min hadis Hanash. dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari hadis Hanas juga ma isnadaini akharaini dengan dua sanad yang lain yang dua sanad tersebut munqati'aini terputus munqati' maknanya tidak bersambung Walaupun mungkin rawi-rawinya siqah, siqah, siqah, tetapi salah satu rawi tidak bertemu dengan rawi yang di atasnya. Itu namanya terputus. Bisa dilihat dari sejarah atau dari riwayat hidupnya. Yang ini dalam keadaan sudah meninggal tahun sekian, yang ini belum lahir. Berarti dia tidak mungkin mendengar dari sini. Pasti mendengar dari orang lain dulu, baru dari sini. Orang lainnya siapa? Tidak tahu. Maka inqita' terputusnya sanad itu termasuk tanda-tanda hadis yang lemah. Tetapi di sini disebutkan oleh Imam Ahmad tidak hanya dengan sanad yang munqati'. Lam yumayyiz lafdhu ba'dihha min ba'd. Dan dalam keadaan juga tidak bisa dibedakan lafaz-lafaznya yang satu dengan yang lain. Walafdhu hadithihi, sedangkan lafaznya dari riwayat Imam Ahmad ini ya gulam Au ya gulaim. Gulaim itu gulam kecil. Ditasghir. Ala u'allimuka kalimat. Maukah aku berikan kepadamu aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yanfa'uka Allahu bihinna yang niscaya Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat itu. Dijawab oleh Ibn Abbas, bala, tentu. Faqala ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati dia di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraqa. Kenalilah Allah di dalam keadaan suka, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan susah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau meminta, memintalah kepada Allah. Wa idasta'anta, kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Qad jaffal qalam bima huwa kain. Telah kering pena dengan apa yang akan terjadi. Falau annal khalqa kullahum. Kalau makhluk-makhluk ini seluruhnya. Jami'an. Aradu an yanfa'uka Menginginkan untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu lam yaqdihillah yang Allah tidak putuskan lam yaqdiru alaih tidak akan bisa wa in aradu an yadurruka bi syai'in kalau mereka menginginkan untuk memberikan madarat pada engkau lam yatubhu Allah alaik yang Allah tidak takdirkan untukmu lam yaqdiru alaih mereka tidak akan bisa wa alam anna fi sabr alamat takrah khairan kathira. Ketahuilah bahwa dalam kesabaran dalam kesabaranmu terhadap apa yang kau tidak sukai ada kebaikan yang sangat banyak. Wa anna nasra ma'a sabr. Sesungguhnya an-nasr ma'a sabr. Kemenangan itu bersama kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karab. Dan sesungguhnya jalan keluar itu bersama kesusahan. Dan sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan. Dibawakan oleh beliau lafat-lafat ini karena diantara kaidah para ulama untuk menafsirkan sebuah hadis adalah mengumpulkan semua lafaznya. Nanti akan jelas arahnya kemana makna hadis tersebut. Karena misalnya di sini kalimatnya tajidhu tujah. Tujah apa ya? Ternyata ada lafaz lain tajidhu amamak. Berarti tujah itu amamak. Itu mana? Artinya fungsinya jam'ul ahadi. Sehingga mereka akan mengumpulkan lafad-lafadnya dari yang sahih sampai yang hasan sampai yang mungkin ada kelemahan-kelemahan. Tetapi karena dia memiliki riwayat yang sahih, maka secara umum sahih. Cuma lafad ini di bawahnya. Kalau bertentangan dengan yang lebih sahih, dia tidak akan diterima atau lafad tersebut. Ya, lafadnya bahwa lafad ini syad. Bertentangan dengan yang lebih sahih. Tetapi kalau sama, maka itu menjadi penjelasan dari hadis yang sahih. Qala dikatakan wa hadzal lafaz atammu. Kata Imam kata Ibn Rajab, lafaz ini, lafaz Imam Ahmad tadi atammu min al-lafz alladhi dzakarahu Syekh. Lafaznya lebih lengkap dari lafaz yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Jadi dalam hadis Arba'in disebutkan hadis yang pertama tadi yang kalau cetakannya sama warnanya merah Sedangkan ini lafaz lebih lengkap kata beliau. Wa azahu ila ghairi Tirmidzi dan disebutkan kepada selain Tirmidzi. Wal lafdhul ladzi dzakarahu Syekh rawahu Abdun ibn Humaid. Adapun lafaz yang dibawakan oleh Syekh seperti An-Nawawi rahimahullah, riwayatnya dikeluarkan oleh Abdun ibn Humaid di dalam musnadnya. Bi isnadin dha'ifin an Atha dengan sanad yang lemah dari Atha. Ali bin Abbas dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Kalau yang tadi Imam Ahmad dari Hanash As-San'ani. Sedangkan yang dibawakan oleh Syekh riwayat dari Nah. Azahu Ibn Salah fi ahadith dari dari Atha ya tadi dari Ibn Abbas. Demikian pula disebutkan oleh Ibn Salah di dalam ahaditsil kulliyah Alati Al-Asl Arba'in Syekh rahimahullah ila Abdin Ibn Humaid wa ghairuhu. Allati hiya <clears throat> yang tulisannya ahlu sepertinya salah cetak. Allati hiya aslu arba'in. Itu adalah aslinya arba'in dari Syekh rahimahullah. Beliau sebutkan kepada Abdun Ibnu Humaid dan lainnya. Wa qad ruwiya hadzal hadits an Ibn Abbas. Diriwayatkan hadis ini dari ibn Abbas min turuqin kathirah dari banyak jalan. Dari riwayat anaknya Ali maulahu Ikrimah wa Atha ibn Abi Rabah wa Amr ibn Dinar wa Ubaidillah ibn Abdullah wa Umar maula Ghafara wa ibn Abi Malika wa ghairuhu. Berarti di sini yang meriwayatkan dari Ibn Abbas banyak. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian ini tadi. Semua meriwayatkan dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa asahu turuqi kulliha tariqu Hanash. Yang paling sahih dari semua jalan itu adalah jalannya Hanash As-San'ani. Alati kharrajaha Tirmizi yang dikeluarkan oleh Tirmizi Kada qalahu Ibnu Mandah wa ghairuhu. Demikianlah disebutkan oleh Ibnu Mandah dan lain-lainnya. Wa qad ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu wassa Ibnu Abbas dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau mewasiatkan kepada Abdullah bin Abbas dengan wasiat ini dari hadis Ali bin Abi Thalib dan juga dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa Sahal bin Sa'ad wa Abdullah bin Ja'far wa fi asanidiha kulluha dha'fun wa fi asanidiha kulliha dha'fun tetapi dalam sanad-sanadnya ada kelemahan وذكر العقيلي أن أسانيد الحديث كلها لينة Uqaili menyebutkan bahwa sanad-sanad hadis ini hampir semuanya memiliki kelemahan. Wa ba'duha aslah min ba'd, tetapi sebagian jalannya lebih baik daripada yang lain. Artinya sama-sama memiliki kelemahan tapi yang satu lebih utama daripada yang lain, yang satu lebih kuat daripada yang lain. Artinya tidak sama kelemahannya. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ba'duha aslahu min ba'd. Wa bikulli hal fatariqu Hanash allati kharrajha Tirmidzi hasanah jayyidah. Ala kulli hal atau bikulli hal bahwa jalan yang dikeluarkan oleh Tirmidzi adalah hasanah jayyidah. Derajatnya hasan. Bagus sanadnya. Baik, berarti kesimpulan terakhir dari Ibnu bahwa hadis ini hasan. Hadis hasan adalah hadis yang bisa dipakai sebagai hujjah. adalah hadis yatadamman wasaya azimah. Sedangkan isinya, dan demikianlah manhajnya para ulama dalam mensyarah hadis. Pertama, sanadnya dulu dibahas. Kecuali kalau sudah jelas Bukhari Muslim. Biasanya tidak banyak dibahas karena sudah jelas kesohihannya. Tetapi kalau selain itu, mereka akan bahas dari sisi riwayah baru dari sisi diroya. Maka mereka mensyarah dari dua sisi. Riwayatan wa dirayatan. Riwayat itu ya ini tadi yang sedang kita bahas namanya riwayatan. Sekarang mulai masuk pembahasan diroya isinya. Wahadal hadis yatadamman wasaya azimah. Dan hadis ini mengandung wasiat-wasiat yang sangat agung. Wa qawaid kulliyah. Dan juga terkandung di dalamnya kaidah-kaidah yang menyeluruh min ahammi umuriddi. Dari perkara-perkara yang paling penting dalam agama. Hatta qala ba'dul ulama sampai sebagian ulama berkata, "Tadabbartu hadzal hadis fa adhashani wa kittu atish." Beberapa ulama berkata, "Aku mentadaburi hadis ini." Tadabbur mempelajari. Hadal hadis Fa'ad hashani. Maka aku dikejutkan dengan hadis ini. Hampir-hampir aku <clears throat> menjerit. Wa asfa minal jahal bihadal hadis. Fawa asafa. Bacanya. Fawa asafa minal jahal. Duhai betapa bodohnya aku. Jadi ketika melihat sepintas, biasa saja ketika dipelajari terkejut dia. Sampai berkata, sungguh betapa bodohnya aku ini. Wa qillatit tafahum anah, Betapa sedikitnya aku memahami hadis ini. Karena setelah mempelajari, mempelajari, mempelajari, mempelajari, dia mendapatkan fawaid yang lebih banyak lagi. Mempelajari lagi, lebih banyak lagi fawaid. Sehingga mereka kemudian menyalahkan diri mereka sendiri. Mengapa aku bodoh sekali? Qultu wa qad afrad, afradat li syarhihi juz'an kabira. Bahkan sudah ada yang menafsirkan satu hadis ini saja dalam satu buku. Wa nanu nadkur hahuna maqasidahu ala al ikhtisar insyaallah taala. Kata Ibnu Rajab dan aku di sini akan menyebutkan maksad-maksad yakni tujuan-tujuan yang ada dalam hadis ini atau target yang dicapai dalam hadis ini atau fawaid yang terdapat dalam hadis ini secara ringkas. Insya Allah. Baik, dari kalimat pertama, faqauluhu ihfazillah. Ucapan Rasulullah SAW, ihfazillah. Yani ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamirahu wa nawahiyahu. Yani jagalah batas-batas syariat Allah. Jagalah hak-hak Allah. Jagalah perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Bagaimana menjaganya? Wahifdu dhalik, menjaganya adalah huwal wukufu 'inda awamirihi bil imtithal wa 'inda nawahihi bil istinab wa 'inda hududihi fala yatajawazu ma amara bih wa adina fihi ila manaha an. Menjaganya adalah dengan berhenti pada perintah-perintahnya kemudian dikerjakan. Dan berhenti pada larangan-larangan dan kemudian tinggalkan apa yang dilarangnya. Dan kemudian pada batas-batasnya dijadikan sebagai batas dan tidak dilampaui. Tidak dilampaui. Apa yang diizinkan jangan dilampaui kepada yang dilarang. Apa yang halal, jangan dilampaui sampai pada yang haram. Faman fa'ala dhalik, fahuwa minal hafidhina lihududillah. Siapa yang mengerjakan ini berarti dia menjaga syariat Allah, menjaga batas-batas Allah atau dengan istilah yang lebih ringkas menjaga Allah. Ya, jangan sampai kita salah memahami menjaga Allah Artinya menjaga apa yang Allah syariatkan. Alladzina madahahumullahu fi kitabih. Para hafizin, para penjaga syariat Allah, para penjaga batas-batas Allah ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seperti dalam surat Qaf. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib وجاء بقلب منيب هذا ما توعدون kata Allah ini adalah yang kalian sudah dijanjikan ini Allah sudah menjanjikan untuk kalian untuk siapa likulli awabin hafiz awab yang selalu kembali pada Allah. Hafid yang selalu menjaga batas-batas Allah. Yang selalu menjaga syariat Allah. Man khasyir rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib. Siapa itu al-hafizin? Al-hafiz atau al-hafiz adalah yang takut kepada Allah dalam keadaan gaib, dalam keadaan sendiri, dan kemudian datang kepada Allah dengan hati yang kembali kepada Allah SWT. Wa fassara al-hafiz ha huna bil hafiz li awamirillah ditafsirkan kalimat hafiz awabin hafiz. Apa itu hafiz? Dikatakan fasara ditafsirkan al-hafiz di sini dengan al-hafiz li awamirillah. Ditafsirkan dengan orang-orang yang menjaga perintah-perintah Allah. Bil hafiz li dunubihi liyatuba minha. Yaitu menjaga dirinya dari dosa-dosa dengan bertaubat ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة dan termasuk perintah yang harus dijaga adalah salat. Semua harus dijaga, tetapi yang paling tingginya dari perintah-perintah Allah adalah salat. Waqad amara Allah bil muhafazati 'alaiha. Allah sudah menyuruh untuk menjaga salat. Hafizu 'ala salawati was salatil wusta Wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kata Allah salat-salat kalian dan khususnya salatul wusta. Salatul wusta, salat asar. Salatul wusta, salat asar bagaimana dalam hadis yang dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyatakan syaghuluna anil salatil wusta, al asar. Mereka menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Wa al hafidhina alaiha biqaulih. Dan juga dipuji para penjaga-penjaganya. Yaitu para orang-orang yang menjaga salatnya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dalam Al-Ma'arij Allah sifatkan orang-orang mukmin dengan sifat alladzina ala salatihim yuhafizun. Yaitu mereka-mereka yang menjaga salat-salat mereka. <clears throat> Tidak hanya mengerjakannya, tidak cukup. Tapi menjaga. Menjaga waktunya. Jangan sampai berlambat-lambat. Menjaga rukun-rukunnya. Jangan sampai terkurangi tidak sah. Menjaga <clears throat> adab-adabnya. Menjaga sunnah-sunnahnya. Menjaga kehusuannya. Menjaga salatnya seluruhnya. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حافظ عليها kana lahu 'indallahi 'ahdun an yudkhilahu jannah. Nabi SAW bersabda, <clears throat> siapa yang menjaga salat, maka dia di sisi Allah ada janji akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Allah sudah janji akan memasukkan dia ke dalam jannah. Siapa? Yang menjaga salatnya. Wa min hadisin akhar, dalam hadis lain, Man hafadha alaihinna, siapa yang menjaga salat-salatnya, kunna lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga salat-salatnya, maka salat-salat itu akan menjadi cahaya buat dia. Akan menjadi hujjah buat dia. Akan menjadi keselamatan buat dia yaumil qiyamah. Burhan, hujjah, bukti. Wa kadzalika taharah. Demikian pula masalah taharah yang merupakan miftahus salah, yang merupakan kuncinya salat. Salat nggak akan diterima kalau nggak ada tahar. Dan yang tepat adalah bahasanya taharah. Tidak diterima salat tanpa taharah. Tapi kalimat tidak diterima salat tanpa wudhu Benar apa salah? Salah. Kadang-kadang diterima. Kalau dia masih punya toharoh. Walaupun dia nggak wudhu. Karena dia masih punya toharoh dan belum batal. Sehingga yang lebih tepat kalimatnya, tidak diterima sholat kalau tidak ada toharoh. Nah. Qala dikatakan la yuhafidhu 'alal wudhu'i illa mu'min. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sauban dan juga dari wa sahahahu Ibn Hibban qala tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin ini menjaga taharahnya tidak dibiarkan batal kecuali wudu lagi nah dan antara sahabat yang selalu menjaga wudunya adalah Bilal ibn Abi Rabah dan juga yang lainnya tetapi diriwayatkan Ditanya, apa keistimewaanmu? Aku mendengar terompah bila dalam jannah. Tak tahu. Apa keistimewaan aku tidak memiliki apa-apa kecuali aku hanya menjaga wudhu. Setiap aku batal, aku berwudhu kembali. Ikhwanuddin, a'azakumullah. Sehingga sepanjang hidupnya dia selalu dalam keadaan tahir. Kala, wa mimma yu'mar bihifdihi al-aiman. Yang juga disuruh untuk menjaga adalah menjaga sumpah-sumpah. Kalau Allah Azza wa Jalla Allah berfirman, "Wahfadhu aymanakum, wahfadhu aymanakum." Dan jagalah yamin-yamin kalian. Fa innal ayman yaqa'an nas fiha katsiran wa yuhmil katsir minhum ma yajib biha. Fala yahfaduhu wa la yaltazimuhu. Karena kebanyakan manusia terjerumus dalam sumpah setelah itu lalai. Qala fa innal aiman yaqa'an nas fiha katsiran. Yang namanya aiman, sumpah-sumpah ini manusia banyak yang terjatuh di dalamnya. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, sumpah, sumpah. Wa yuhmil tetapi kemudian melalaikan. Katsirun minhum, kebanyakan dari mereka melalaikan kewajiban-kewajibannya. Fala yahfabuhu, kemudian tidak dijaganya walayal tazimuhu dan dia tidak konsekuen dengan sumpahnya. Wa min dzalika hifdzur ra'si wal batni kama fi hadis Ibnu Mas'ud al-marfu'. Juga yang disuruh untuk menjaga adalah menjaga kepalanya dan perutnya. Dalam hadis Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Al-istihya'u minallahi haqqal haya' an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wa tahfadhal batna wa ma hawa. Kharajahul Imam Ahmad wa Tirmidhi. Sayang hadisnya da'if. <laughs> disebutkan di sini riwayat Imam Ahmad dan Tirmidhi wal Baghawi dan juga Hakim. Tirmidhi berkata, Hada hadisun gharib." Gharib itu hadis yang aneh, atau istilahnya dhaif. Fa inna fi sanadihi karena di sanadnya ada seorang namanya Sabbah bin Muhammad Al-Bajali Al-Ahmasi Al-Kufi. Orang ini termasuk dhaif, lemah. Hafalannya tidak kuat. Baik, kita terjemahkan saja. Al-istihya'u min Allah haqqal haya, yang namanya malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu adalah menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalamnya. Dan menjaga perutnya dan apa yang dikandung di dalamnya. Artinya menjaga perut jangan diisi dengan sesuatu yang haram. Ya. Menjaga kepalanya jangan dimasukkan pikiran yang haram. Karena jauh Imam Ahmad wa Tirmidzi, tapi hadisnya dhaif. Wa ra'si wa ma wa'a yadkhul fihi hifdus sama' wal basar wal lisan. Kata Ibnu Rajab bahkan lebih luas lagi. Yang namanya menjaga kepala semua yang ada di kepala. Pendengarannya, penglihatannya dan mulutnya dan juga hidungnya. Berarti menjaga pendengarannya, menjaga pandangannya, menjaga lidahnya dari yang haram-haram. Menjaga pendengarannya dari yang haram. Menjaga pandangannya dari yang haram menjaga lidahnya dari berbicara yang haram. Wa hifdzul batn wa ma hawa, sedangkan menjaga perut dan apa yang dikandungnya yatadamman hifdzul qalbi 'anil israr. Terkandung di dalam perut ini berbagai macam perkara yang dikandungnya. Ada hati, ada jantung, ada perutnya, ada lambung, ada segala macam. Maka dikatakan termasuk di dalamnya menjaga hati dari terus-menerus dari perkara haram. Ada perkara haram yang merupakan perbuatan hati. Dengki, hasad, suudon dalam hati. Tetapi itu haram. Maka orang yang menjaga hati adalah orang yang menjaga dari yang haram. Kalau Allah Azza wa Jalla wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada pada diri-diri kalian. Fahzaruhu. Hati-hatilah kata Allah. Dalam surat Al-Baqarah. Wa qad jama'a Allahu dzalika kullah fi qawlihi dan semua itu Allah kumpulkan dalam satu kalimat inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula sesungguhnya pendengaran dan pandangan dan hati semua itu akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Apa awal ayatnya? La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian sok tahu berbicara tanpa ilmu. Sesungguhnya mata, pendengaran, hati akan dipertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah. Baik, walaupun memang hadisnya dhaif, tetapi kalau pendengaran, penglihatan, dan hati akan dipertanggungjawabkan, itu ada dalam Quran. Ada dalam Al-Quran. Wa yatadamman أَيْضًا hifdzal batn min idkhalil haram Dan termasuk juga menjaga perut adalah menjaga agar jangan dimasuki yang haram. Minal ma'akil wal masyarib. Dari makanan-makanan ataupun minuman-minuman. Berhati-hati dari yang haram dan lebih bagus lagi kalau dia juga berhati-hati dari yang subuhan. Karena khawatir jatuh kepada yang haram. Wa min a'zami ma yajib hifdhuhu min nawahillah azza wa jal al-lisan wal faraj. Dan yang paling agung, yang paling besar dari apa yang harus dijaga adalah lidah dan kemaluan. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal kata Nabi man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi dakhala jannah siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya dan apa yang ada di antara dua kakinya maka dia akan masuk surga Dikatakan oleh Imam Hakim rahimahullah bahwa hadisnya sahih dan kemudian disepakati oleh Az-Zahabi. Diriwayatkan pula Tirmizi dan Tirmizi menyatakan hasan, hasanahu. Ibnu Hibban juga meriwayatkan dan beliau mengatakan sahih. Siapa yang menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya? Yaitu jenggot dengan kumis. Berarti mulut dan apa yang ada di antara dua kakinya atau dua pahanya, yaitu kemaluannya. Maka siapa yang menjaga lidahnya dan kemaluannya tidak akan masuk surga. Ini barakallahu fikum lafat-lafatnya semua hifat, hafidha, hafidha, ihfad, yuhafid, semuanya hifat. Berarti barakallahu fikum hadis ini masya Allah walaupun kalimatnya ringkas ihfadillah titik. Kalau didijikan berapa tadi sudah? Jaga Allah. Maksudnya jaga syariat Allah, jaga hukum-hukum Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Jaga perintah-perintahnya dengan dikerjakan. Jaga larangan-larangannya dengan ditinggalkan. Baik. Rinciannya. Jaga salatmu. Jaga lidahmu. Jangan sembarangan berbicara. Jaga hatimu. Jangan berbuat dengan hatimu berbagai macam kedengkian, hasad, seobat dan seterusnya. Jaga matamu. Jangan melihat yang haram. Jaga telingamu. Jangan mendengarkan yang haram. Jaga sekian banyaknya. Makanya para ulama tadi berkata, sungguh betapa bodohnya Betapa bodohnya aku. Kemarin aku baca sekian saja. Ternyata masih sekian banyak terkandung di dalamnya. Qala wa kharaja imam Ahmad min hadis Abi Musa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man hafidha ma baina faqmaihi wa farjihi dakhala al-jannah. Disebutkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad tetapi di dalamnya ada rajulun lam yusab, ada seseorang yang tidak disebut namanya. Disebutkan oleh Al-Haythami dalam Majma' al zawaid dan berkata rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Tabrani binahwih Wa rijalu Tabrani wa Abi Ya'la thiqat. Wa fi rijali Ahmad rawin lam yusam wa baqiyatu rijalihi thiqat. Sedangkan sisa yang lainnya thiqat. Baik. Ala sudah terkandung dalam hadis yang sebelumnya. Siapa yang menjaga apa yang ada di antara faqmaihi. Allah alam. Apa maknanya? Wa farjihi. Dakhala al-jannah. Sepertinya apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini yani apa yang ada di antara dua jenggotnya dan apa yang di antara dua kakinya. Wa amara Allah azza wa jal bihifdil furuj wa madahal hafidhin. Dalam Al-Quran juga Allah puji orang yang menjaga kemaluannya. Yaitu Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman, laki-laki, tundukkan pandangan-pandangan mereka dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Walaupun sering diterjemahkan kehormatan-kehormatan mereka. Mungkin supaya sopan saja. Tapi artinya furuj adalah faraj, kemaluan. Artinya menjaga dari zina, menjaga dari liwat, menjaga dari onani, menjaga dari yang haram semuanya. Sebab ayatnya menyatakan illa ala azwajihim. Berarti semua tidak boleh kecuali ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Kecuali kepada istri-istrinya dan kepada budak-budak perempuannya. Syekh Mukbil rahimahullah punya buku kecil judulnya Al-Istimna. Istimna itu onani, khusus masalah onani. Di antara dibawakan oleh beliau dalilnya adalah ayat ini dengan fikih yang seperti itu. Ini fikihnya bahwa Allah menyatakan jagalah kemaluan-kemaluan kalian kecuali. Berarti untuk semua yang tidak disebut ini tidak boleh. Kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum kecuali kepada istri-istri kalian atau yang dipegang oleh tangan-tangan kalian. Ini para budak-budak sahaya. Artinya kalau dikecualikan ilah, yang lain semuanya tidak boleh. Jaga dari yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. pokoknya semuanya nggak boleh kecuali kepada istri dan sehingga walaupun nggak ada secara khusus larangan istimna tetapi jelas itu haram karena itu bukan istri dan juga bukan nah bukan budak sahaya. Barakallahu fikum. dari itu fikih yang bagus Masya Allah. Rahimahullah. Walhafidhina furujahum walhafidhat. Ayat lain juga Allah puji para penjaga-penjaga yang menjaga kehormatannya atau menjaga kemaluannya. Walhafidhina furujahum walhafidhat. Dan yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka dan juga para wanita yang menjaga kemaluan-kemaluannya. Wadzakirin Allah kathiran wadzakirat. Dan yang selalu ingat kepada Allah dari laki-laki maupun perempuan. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menjaga, Allah akan mempersiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ini juga pujian bagi yang menjaga kemaluannya. Ayat lain. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون sampai pada kalimat والذين هم لفروجهم حافظون yaitu yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin kecuali terhadap istri-istri mereka atau dipegang oleh tangan-tangan mereka sesungguhnya mereka tidak tercela. Berarti yang selain itu tercela. Wakala Abu Idris Al-Khawlani, awal ma wassallah bihi Adam 'inda ihbatihi ila al حفظ فرجه. farjihi." Kata Abu Idris Al-Khawlani, awal pertama yang Allah wasiatkan pada Adam alaihi salam ketika diturunkan ke dunia adalah jaga kemaluanmu. Itu wasiat pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala la tadawhu illa fi halal. Dan diturunkan firmannya, jangan kau letakkan kecuali pada yang halal. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada ucapan beliau. Yahfadka. Tadi baru satu kalimat diterangkan. Sekian panjangnya itu. Baru kalimat ihfadillah jagalah Allah. Dan itu kata Ibn Rajab, aku bu buat ringkas. Artinya kalau mau diserincikan akan lebih panjang lagi. Sehingga ada ulama yang membuat satu buku khusus menafsirkan satu hadis dalam satu kitab. Qala yahfadka yani anna man hafidha hudud Allah wa ra'a huquqahu hafidhahu Allah. Maknanya karena ini adalah jawab syarat. Yahfadka. ini siapa yang menjaga batas-batas Allah, syariat-syariat Allah, menjaga hak-haknya, niscaya Allah akan jaga dia. Fa jaza'a min jinsil amal. Karena yang namanya balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya menjaga, maka dia mendapatkan penjagaan. Kama qala ta'ala, wa bi'ahdi ufi bi'ahdikum tepatilah janji-janji kalian kepadaku, aku akan tepati janjiku pada kalian. ini juga sama. Jaza min jinsil amal. Balasannya sesuai dengan amalannya. Apa amalannya? Amalannya menjaga janjinya. Aku sudah berjanji dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Aku mempersaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Konsekuensinya dia harus beribadah hanya kepada Allah dan mengikuti sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau tepati, Allah akan tepati pahalanya. Yang Allah janjikan semua dalam Quran, Allah akan berikan. Engkau tepati janjimu, aku akan tepati janjiku kata Allah. Ini al jaza min jinsil amal. Sama dengan fadkuruni adkurkum. Ingat-ingatlah aku, aku akan mengingat kalian. Dan Allah tentunya tidak akan pernah lupa. Allah tentunya maha tahu. Nggak pernah alfa. Tetapi maknanya, Fadkuruni adkurkum, Allah nggak akan melalaikan kamu. Akan mementingkan kamu, memperhatikan kamu, akan menjaga kamu. Itu makna, Wadkuruni adkurkum. Sebagaimana dalam hadis kita ini, ada kalimat, kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Atau ada kalimat di dalam hadis yang kita baca ini juga. Ta'arraf fil raqa ya'rifka fi syiddah. Kalau engkau kenali Allah dalam keadaan suka, maka ketika duka Allah yang akan mengenali kamu. Akan perhatikan kamu. Kadang-kadang Allah ah, kadang-kadang manusia dalam keadaan suka lalai. Ya. Karena dia sudah punya semuanya. Nikmat. Dalam keadaan senang. Biasanya lupa sama hak-hak Allah SWT. Maka Allah akan lupakan dia. Nasullaha fanasiyahum. Ya. Al-jaza min jinsil amal. Balasannya sesuai dengan amalannya. Melupakan Allah, nasullah, mereka melupakan Allah, fanasiyahum. Allah pun melupakan mereka, nggak mempedulikan mereka. Maka sebaliknya, kalau dia ingat Allah, Allah akan ingat dia. Kalau dia dalam keadaan suka, tidak lupa kepada Allah. Dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan dia bahagia, dalam keadaan dia senang, dia justru banyak sokakoh, banyak membantu dakwah dalam keadaan dia betul-betul ingat Allah Taala. Salatnya tidak mundur, tidak ditinggal, bahkan kiamulainya terus. Berarti dia tidak melupakan Allah Taala walaupun dalam keadaan suka. Insya Allah Allah akan berikan nanti ketika dia susah Allah pun tidak melupakan dia. Allah akan berikan kepadanya bantuannya, pertolongannya ketika dia susah. Sama dengan intan surullah yang surkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pertolongan manusia. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan ganiun 'anil 'alamin. Tidak butuh pada siapapun. Tidak berhajat pada siapapun. Tetapi masalahnya di sini, makna intan surullah, engkau menjaga agama Allah. Ini seakan-akan menjaga Allah. Karena ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini syariat Allah, ini hukum-hukum Allah, ini batas-batas Allah. Dia jaga, dia perhatikan. Maka disebutkan menjaga Allah. Karena semuanya perintah Allah, larangan Allah, hukum-hukum Allah. Yang surkum Allah pun akan menolong kalian. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Bahwasanya kita mendapatkan satu kalimat dari Nabi SAW yaitu ihfadillah, jagalah Allah. Sedangkan balasannya sesuai dengan perbuatannya, Allah akan menjaga kamu. Akan dirijikkan oleh Ibn Rajab. Apa makna Allah menjaga kalian?